وإن كلمة حرفان فيها تعطاها إقامه لخافة التأكيد فهذا إذا ما قبله الله تحرك الحبيب وبعد الكافر وإن كلمة حرفان fiha Kafon Harfan fiha Aisyil kalimah Jika ada dua huruf yang mutakalibain fil makhraj maka kita harus berkali maka contoh-contoh di bawah ini akan menjelaskan tentang itu yang pertama adalah Pertiwamuhu lil-qafid bil-kafid Artinya jika ada dua huruf yang berdekatan maksudnya terletak pada satu kalimat maka itu hanya terdapat pada beberapa kalimat saja. Pertama adalah memperhitungkan on kepada huruf k, o, k, o. Wahada idza ma qablahu mutahaddithin. Pengidghaman ini bisa terjadi apabila sebelum qaf itu berupa huruf yang berharokat dan setelahnya kaf itu berupa mim karakter kayak hukum wa khalaqakum contohnya seperti yang rusukum yang rusukum Qaf itu adalah akbar lisan. Setelahnya itu adalah merupakan hurufkan, makhluknya hurufkan. Jadi setelahnya makhluknya Qaf, ke depan itu ada makhluknya kan, Qaf. Qala qawka, qala Bapak tadi minum dan setelahnya nyekar itu ada minum. Contohnya yarul lukum. Dibaca dengan yarul lukum. Langsung idromnya idrom ambil. Artinya tidak ada unsur huruf isti'la'nya sudah habis. Huruf isti'la' ataupun ciri-ciri daripada senjata itu sudah tidak dan maksudnya ya dan fasaukan dan untuk mulut kita harus dimajukan ada fasau dan ilai dan jaya dari kafuran itu namanya itu ya nah terus kalau ini itu kan يرزقكم يرزقكم وساقكم وساقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا وسقكم والذي خانقكم خانقكم خلقكم فالسلام وأظهر ميثاقكم بدأ تظهر بدأ صرف ميثاقكم Karena apa? Tidak memenuhi syarat. Sebelumnya qaf ada huruf Itu kita kita Kenapa kira-kira kita menghukum itu itu harus dibaca harus karena tujuan daripada ilmu itu adalah untuk meringankan badan. Coba kalau seandainya ya rukukum, ya rukukum, itu ya rukukum, jadi tiga harokat. Dan itu hanya diperlukan. Mending itu adalah jamak, jamak itu agak berat. berbeda dengan dhamir zaqakum irzaqakum ini harokatnya dua. kalau saat akan membunyikan huruf itu sudah ada istirahat sebentar itu dua harokat Al-Mithaq wa il-Aqadna Mithaqakum Mithaqakum Mithaqakum awhir wa awhir al-Masyair minta hukum minta qadir hukum wala kalau awal lafaz itu tidak ada di partila apa partila apanya artinya setelah nyata itu tidak ada min nahnu narzuqu ada yang berpikir baca nahnu narzuqu nah narzuqu nahnu narzuqu harus dibaca bersama. Jadi ini adalah hasil telaah para imam-imam terokas dari seluruh fenomena kehidupan al-mutaqaribin dalam satu kalimat ternyata ini bisa dibikinkan satu kaidah mana-mana ada kof dan kam bertemu di dalam satu kalimat ini Sebelumnya qaf itu ada huruf yang mutaharrik dan setelahnya kaf itu ada mim jamak maka fi akan menyebabkan qaf pada huruf kaf dengan sebab yang kali dengan sebab yang kali saya misalnya yang disebabkan dia berarti sebab kali karena yang mereka tukang kabir itu bentukannya dan bentukan fitnya itu berharokat Dan kalau misalnya alam nakhlukum nakhlukum itu namanya itu obstakel karena kopnya dibaca sukun nah, ini dalam alam nakhlukum boleh dua wajah yang pertama itu adalah itu kabir alam nakhlukum yang kedua adalah itu نخلقكم alam nakhluqkum nakhluqkum perbedaannya tipis perbedaannya tipis sekali tapi itulah kan? usaha daripada ulama Al-Quran membawa serta riwayat-riwayat Nabi Ta'ala kritis kan sehingga sekecil apapun sekecil apapun itu akan diriwayatkan فما رواية بيكون متواتر وإضرار بالتحريم ضلا فقلنا قل أحق وبالتهديد والجمع والسلام أتى ربه عسى ربه إن ضل طلقكن أن يبدل أن يبدله أزواجا خيرا maupun kita kemudian harus didoakan. Nah di sini ada persyaratan yang belum terpenuhi yaitu setelahnya nun, eh, setelahnya kaf itu bukan min, tapi justru nun taukid. Tolakokun abdul taukid, ya nun zaman itu. kun, ya kun. Kata yang satu wal jam'u urtila. Wal jam'u urtila. Artinya bahkan justru ini lebih berhak untuk dibaca idgham oleh Imam Syafi'i karena nun ini adalah nun yang lebih uh, lebih berat daripada min. ومهما يكون كلمتين فمسلم أوائل كل البيت بعد عن الغيبة شبالا لم تقر نفسا بها رد وقول سواء كان لا حسن السلام قلبا Nah setelahnya kita membahas tentang إطلاق الحرفين المتقاربين في كلمة dan ليس اثنين sudah Idgham di kalimat di kalimat sudah Sekarang idgham mutaqaribain Idgham mutaqaribain di kalimat wa di kalimat Sekarang bagaimana? إدغام الحرفين المتقاربين في كلمتين maka yang harusnya فمضغم أوائل كلم البيت بعض علينا maka perhatikanlah permulaan ya, dari bait yang akan ada ini permulaannya itu nah itulah huruf-huruf yang diidhamkan merupakan huruf-huruf yang mutaqarib nah, ini biasanya kalau sudah masuk kepada setelah harfain mutaqarib ini fil harfain itu pada waktu tabligh qiraat itu eh, memerlukan perhatian yang lebih serius lagi karena seringkali seringkali eh, terlewatkan. dzalika min بعد ذلك من بعد ذلك Jadi cerita itu Orang apa Jibalan tadq nafsan biharun dawabarin Tawakkana la husn kaminhu qad jalan Perhatikan awal qol pada kalimat ini Tiba berarti syekh lam berarti lamnya tabutan lamtan nunnya biha batnya roh roh, dawa dalnya bolim buatnya, tawa tanya kafnya dalnya hanya sinnya minnya komnya dan sinnya nah di sini ada kalimat-kalimat di mana akhir pada kalimat pertama itu salah satu dari huruf ini Iba lam tawtet nafsan jarum dawagon dawakan za hudin sa'am hudjan Tidak berapa? 16 Itu ada huruf 16 satu dua tiga empat lima enam sembilan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas apabila ada salah satu huruf enam belas ini berada pada akhir kalimat pertama kemudian awal dari kalimat berikutnya itu adalah huruf yang mutafar awal dari kata huruf itu adalah huruf yang mutafar maka Imam Sufi akan mengidumkan huruf pertama tadi sebagai huruf yang kedua sebagai huruf yang kamil tapi dengan syarat tidak dalam yunawan antaranya ora tek tanwini opo oleh kaperutan au yakun dalam yakun sa mukhatab awal lagi ini ora ono opo awal ikut sa mukhatab sa hitam barang lain dan orang kapung itu langsung makan di macam cari wala mutasamil orang kan yang ditahbib Nah, sekarang contohnya apa? فزحزح عن النار فزحزح عن النار الذي حام مدغار ini sebagai contoh satu persatu sekarang hak di sini ada tawakana za husni tawakana za husni hak hak itu diislamkan kepada apa hadis maqat mata'ain pada satu contoh oleh karena itu pada ta'alaihi itu tidak boleh dijawabkan pada junah alaihi man pada junah alaihi an yattawafa bihiman jadi hak itu hanya dijawabkan pada satu contoh فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يا كلام الرسول فمن خلق الرسول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الذي حاه مطلق حق يدل وفي الكافي قام wa fil arqami wal jadi qabil kami wa bil kami itu fil kami jadi dhamatan insan kami wa mutawi kami Ibu Udhila dan itu bapak selepas dalam Jadi kalau tadi itu ya di dalam fil gharul mutaqarribain fi kalimatin yang ada itu adalah idghamul qafi fil kafir tapi kalau di dalam idgham al-harfain al-mutaqaribain fi kalimatain kon bisa masuk idghamkan kepada kaf kaf juga bisa di idgham kepada huruf خلق كل شيء فقدره تقديرا خلق كل شيء خلق كل شيء ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا وأظهر إذا سكن الحرف الذي قبله قبله قبل أحسن أظهر لك المشاكل هذا قال كان إذا سكن الكلام وجدوك الحرف الذي قبله الذي قبله أقبل Jadi kalau seandainya kalau seandainya sebelum qam atau sebelum qam ada sukun maka tidak boleh dibaca itu uang ya tidak boleh dibaca itu uang Mengkhaliq kulli Masih tetap dibaca kulli Contohnya apa? Contohnya Sebelum qaf ada sukun Dan setelahnya qaf itu ada kaf Ataupun misalnya wa fawqa kulli dhi ilmin alim wa fawqa kulli fawqa kulli itu tidak boleh dipakai tidak boleh wa fawqa kulli wa kulli kenapa? karena kalau sudah ada jeda sebentar walaupun dua harokat maka itu eh, sudah cukup lagi itu atau sehingga dalam membaca ya sebab tidak begitu mungkin semangatnya sudah tidak begitu susahkan berbeda dengan yang allah qul lahi Qala la taqusura la qusura Qabilil ma'arif ta'arujun. Bacanya begitu. Qabilil ma'arif ta'arujun. Kibun Allah. Ya. فلسائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارف تعرف من الله ذي المعارف تعرف تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا سبقت التأكيد وصرت يا ذي المعارج ذي المعارج افترد وصرت ذي المعارج تعرج ذي المعارج تعرج البلد نازلة مشيت للعرش للعرش سبيلا للعرش سبيلا للعرش سبيلا وضاد لبعض شأنه مطلقا لنا لبعض شأنه لبعض شأنه لبعض شأنه فادا لما شئت منه واستغفر واستغفر له الله الله غفور رحيم فإذا استأذن فإذا استأذنوك لفحشائهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم يا فأذن للبعش للبعش للبعش bukan للبعش للبعش hilangkan saja huruf pertama itu Poin yang keduanya saja itu harus dibaca tasdid إدخال الحرف الأول في الحرف الثاني النطق في الحرفين كالتالي سددا إدخال حرف في حرف فيصير النطق بالثاني بالثاني مسددا في الحرف الثاني مسددا ادغام حرف في حرف وننطق الحرف الثاني حال كونه مسددا حال كونه وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت لو الرأس شيبة لا تتوصل لو الرأس شيبة رأس شيبة واشتعل الراس شيبة واشتعل الراس شيبة واشتعل الراس شيبة واشتعل الرأس شيبة سيب ذلك المنصور بشهر لك جلا طبعا المكون اسمه ضائع جلا ولم تبتغ مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فعلمه عملا Sekarang Tadi itu mulai dari apa? Ha terhadap ai Ka terhadap Qaf Qaf kepada Kam kemudian J diidghamkan kepada ta kemudian J diidghamkan kepada fi kemudian fi'lu bil 'arsy bil 'arsy sabila sin kepada sin kemudian qad diidghamkan kepada sin kemudian sin kepada zaid kemudian itu ditempatkan kepada hingir al-Qur'an Hujaidah Abi Ubil Bilal karena apa? karena imam Rasulullah Bajar Lahur Rab Hujaidah itu sudah mengambil takbir dari Hamzahnya wa shita ala Rab Hujaidah jadi kalau seandainya dibaca syirah pun itu tidak begitu terasa berat wanita ala Allah sudah darjat jadi dari itu mana aja dawa zalim kalau tadi apa Air itu mana tuh Air. ain نفسا dawa رشد والظلم زحزح ya لا حسن حد pada air. kemudian qal kepada kan kan? هناك قدر ثابت فالعمل البنيان بالمعارج بالمعارج شيء بمثل الغنم قد جلا جلا على رجل كيف pada tak kemudian jiwa pada syir yang situlah kemudian على شيل العرش السبيل شيل pada syir syir siapa tu syir وكان لبعض الأهل الظن الضد سواء ظن فده سواء كان سواء سواء ومن ذلك المنصر سهل لك وما تمت وتسلكه ظاهر لك ولم تتبع مفتوحة بعد ساكن بحرف غير السائل فاعلمه واعمله dan ini diutamakan kepada huruf ilmu Bermustahzir zaka syara Sofa Tamal Syukur Moyoja Ada sepuluh kalimat Ada sepuluh huruf Di mana zat itu Ditempatkan kepada huruf-huruf tersebut Ya walam tubtagha maftuhatan pada sakit akan tetapi walam tubtagha lam ora den wato idgham apa ta maftuhatan hala saudiha halik Kami anak-anak dari kemampuan Kami jenuh jawabat kami Ba'da sakin hari tetap dalam sauzah Orang yang mati di harbi Kalau di huruf يغير تماما يعني لأن بعد توحيد بعد توحيد dengan ada dal ya dan ibadah penghawalan itu terkokoh Tuhan pada sakirin بعد ثم بعد بحرف بغير التي على الفاء من بعد ما كاد تزيغ من بعد ما كاد بعد الكون jadi harus min ba'di dzalika kalau ba'da dzalika enggak boleh karena apa? karena dalnya dibaca pas kalau dibaca kasrah apa alasannya kalau dibaca fathah itu lebih gampang tapi jadi walaupun tidak dibawakan itu jadi harokat yang paling mudah itu adalah fathah. Harokat yang kemudian yang agak mudah lagi adalah kasrah. Harokat yang agak susah itu adalah dhamma. Jadi karena ini cuma fathah maka tidak ada alasan kecuali kepada tak saja. Karena antara dal dengan tak itu sangat ولذلك المنصوب سهل ذكر Jadi siapa dalam satu nafsu itu harus diamalkan pokoknya semuanya harus diamalkan karena untuk menentukan ini diirwakkan mana yang diirwakkan kepada huruf apa itu harus hafal malam kabut nafsan dia Mustawakan Mustawakan Dan husn sa'ami Muqabilan ولذلك المنصور سهل الزكاة إذا طبعا مسجد الله رجالا ولم تكتب مفتوحة بعد سامي بامتحان غير الله فاعلم وعملا وفي أشياء والطائف ومؤثر وبضعف منها عنه سهلا Itu masih muda Sudah punya anak, punya Boro-boro apa Al-Quran itu sudah diapalin kata kalau Apalagi belum apalin Jadi mumpung masih Berapa lagi di sini pokoknya yang penting itu kita tahu metodologi tabungnya syukur-syukur kalau kita bisa membaca rukuan usulnya mulai dari itu Aul Kinaya ya yang maksudnya adalah alsa Hamza Kufrod Hamza Tain Kalimatain Hamza Hamza منتقطتين وربطتين نحو حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها الوقف على الهمزة كحمزة والإسلام وليان الإجمال من الأمرين وليان نون ساكنة وليان ya بالإضافة ya بالزوائد itu kalau kalau kalau usul orang dunia itu kita pegang empat itu ya empat maka hanya tinggal nanti mungkin dua puluh persennya itu akan bagian saya kira siapa bagiannya pada ayatnya apa jika ada dua hamba, ya, jika ada dua hamba bertemu dalam satu kali, maka hamzah yang kedua itu dibaca tafsir baina baina oleh ahlu kitab. Nah, pertemuan dua hamzah itu ada kalanya Tuhan pun mengaku وتذكر أخرى هاتين بكلمة سامة وبذات الفتحة خلق البجولات وبذات الفتح dan itu duduk di dalam Hamzah sambil wajib Hakul kulit tajmula utawi Ilafih bagus daripada kita. Artinya Hisam itu mempunyai dua wajah. يروى مسألة حركة وتفسير Jadi ada dua langkah ya langkah pertama adalah iya. yang membaca tafsir baina-baina itu biasanya itu adalah kalau Yeah. اليه ورجاء روايه الفردابي ورد في روايه Jadi karena ini berdasarkan halokat, ala hurufat setelah ala hurufat ada hukum yang lazim maka dibaca. Jadi waras itu ada dua wajah. Wajah yang pertama Pablo a maka ikan ya ikan itu rawuhnya apa? Timnu'an itu itu membacanya dengan hilaf antara tafsir dan takdir antara tasbih dan tahqiq tasbih baina baina suatu hamzah tidak alif juga tidak jadi bukan al ah, al ah, bukan al ah, bukan al ah, ah, tertahu juga sudah, tapi al al al tertahu itu jadi jangan tekan betul jangan jangan ah, ah jamilu jangan jangan juga ah jamil ah jamil tapi antara Al dan Al ah itu ah الفتح والكسر حجة البناء Utawi oleh dilawa kaksira Maknanya idkhal Idkhal alifi bain al-hamdatain Idkhal alifi bain al-hamdatain Ah, anzar Ah, anzar Itu namanya idkhal Wakat juga utawi oleh dawa atau sirah Qabla al dalam sebelumnya hamzah kan diwajib fathah Hamzah kan kepindah kan diwajib fathah Wal kasri sebelumnya Hamzah kata pindah kan diwajib Bin Mujawab bin Sin Wajah Kasra Ibu hujjatun wajahnya Abu Amr Bila Bat wajahnya Qalu belum dan wajangannya bisa jadi artinya apa? apabila hamzah yang kedua itu dibaca fathah atau kasrah maka hujjatul biha